Ya, kalau muallif rahimallah taala, kalau musannif rahimallah taala Al-Quran dan Sunnah itu menjadi dalil akan adanya sifat Allah dengan tiga cara. Yang pertama penegas, menegaskan sifat Allah adalah demikian atau demikian. Contohnya adalah sifat izah, kemuliaan, kekuatan, kasih sayang, batas menghukum, nah, wajah, memiliki wajah, memiliki dua tangan dan yang lainnya. Yang kedua, sifat tersebut terkandung dalam nama. Misal nama Kofu mengandung sifat maghfirah, mengampuni. Nama Sami mengandung sifat as mendengar dan seterusnya. Ini telah dibahas di kaidah ketiga, kaidah nama yang ketiga bisa dikatakan bahasa semua nama mengandung sifat. Yang ketiga adalah menegaskan satu perbuatan atau satu sifat yang menunjukkan pada sifat. Semacam istiwa, alal arf, berada di atas arf, turun ke langit dunia, datang untuk memberikan keputusan di antara manusia, di antara hamba pada hari kiamat, membalas atau menghukum orang-orang yang jahat. Dalil sifat-sifat di atas secara urut maka dalil istiwa adalah firman Allah Ar-Rahman alal istawa suatu ayat yang kelima dan uh, uh diketahui ada tujuh ayat dalam Al-Quran merupakan dalil istiwa ada tujuh ayat dalam Al-Quran uh, yang merupakan dalil istiwa salah satunya adalah suatu ayat yang kelima Kemudian dalil untuk nuzul ila sama'i dunia adalah asal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zilu rabbuna ila sama'i dunia. Jadi catatan kaki. Walabduhu inggal Bukhari Redaksi hadis atau punya hadis Kalau dalam berat Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Fi laylatin ila sama'i dunia sama sampai ke belakang. Uh, kemudian dari kalau Allah datang firman Allah wajah Arab dan Rabbmu datang wal malakut sofan sofa dan malaikat berbaris. Dan dalil kalau Allah memiliki sifat intikam minal mujrimin inna minal mujrimin muntaqimun kami akan bukan balasan akan menghukum orang-orang yang jahat. Penjelasannya. Maka adalah penjelasan yang jelas dan jelas bagi orang yang menginginkan kebenaran dengan dalilnya, mengetahui pendapat yang benar dengan hujah yang menerangi. Maka seakan-akan di sini penulis mengatakan bagaimana jalan untuk al-istidlal E, cara berdalil untuk mengetahui sifat Allah Jalla wa'ala yang telah Anda jelaskan sebelumnya. Bahasa sifat Allah itu mengikuti dalil. Jadi tidak ada ruang atau tempat bagi akal untuk menetapkannya. Dan bahasanya sifat tidak boleh ditetapkan kecuali yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka di sini penulis memberikan penjelasan lil untuk orang yang cerdas, al-fatin yang cerdas, yang lapang dadanya untuk menerima kebenaran dan petunjuk bahasanya e, eh, cara Al-Quran dan Sunnah untuk menceritakan sifat menetapkan sifat itu ada tiga cara pertama menegaskan sifat Allah adalah demikian dan demikian yang contohnya firman Allah Allah sifat kemuliaan demikian juga milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Karena ada penegasan Allah Allah punya sifat izah izzah. bukan ghafur rahmah. Ini ada penegasan kalau Allah memiliki sifat rahmat kasih sayang. Wahid. Famu'taqadu kula ismin lillahi kula ismin lillahi azza wa jalla yatadammanu sifatan farahmanu farahmanu farahimu wa rahimu farahmanu wa rahimu yatadammani sifatul rahmati wal aziz wal azizu yatadammanu sifatal sifatal aziz izzati sifatal izzati wal hakimu yatadammanu sifatul sifatal sifatal hukmi wal hikmati yatalammanu sifatal hukmi wal hikmati wal qawiyyu yatalammanu sifatal quwwati wal ghafuru yatalammanu iya. al ghafuru yatalammanu sifatal maghfirati wa hakadha asalitu dakara dikru wasfin dikru wasfin au fi'lin lidalalati ala sifati misalu was misalu lafsi inna minal musri. Azza wa Jal itu memuat sifat Rahman dan Ar-Rahim keduanya memuat sifat kasih sayang Al-Aziz memuat sifat Izzah Al-Hakim memuat sifat Al-Hukum menetapkan hukum Al-Hikmah dan bijaksana karena Al-Hakim itu e, maknanya bisa Al-Hakim yang menghukumi bagaimana sifat hukum atau Al-Hakim maknanya adalah Abdul Hikmah seperti ini mengandung sifat hikmah. Al-Qawi mengandung sifat kuat. Kalau Allah itu adalah zat yang kuat, maka memuat sifat, mengampuni dan seterusnya. Yang ketiga adalah menyebutkan sifat atau kata kerja yang menunjukkan sifat. Contoh wasaf atau isim sifat di sini ya. Inna minal Namun muntaqim itu isim wasaf isim sifat, isim fa'il. Maka ini menunjukkan sifat intiqah. Contoh yang menggunakan kata kerja Rahman la asistawa Istawa kata kerja menunjukkan sifat istiwa Demikian pula yang dikurat guna kata kerja menunjukkan sifat nuzul Maka cari Maka demikianlah tiga cara Al-Quran dan Sunnah untuk menceritakan atau tercatat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah lebih banyak daripada nama. Sifat Allah lebih banyak daripada nama. Nah, semua nama mengandung sifat. Mantarnya tak ada sifat-sifat yang ditetapkan selain dengan cara menyebutkan nama. Kemudian kita masuk pada bab baru bab yang ketiga bab tentang kaidah-kaidah berkenaan dengan dalil nama dan sifat. Kita telah membahas kaidah pertama tentang eh, kaidah-kaidah tentang nama, bab yang kedua kaidah-kaidah tentang sifat. Nah ini kaidah-kaidah tentang dalil nama dan sifat. Dalil nama dan sifat adalah Quran dan Sunnah. Maka ini adalah beberapa kaidah berkaitan dengan masalah dalil Quran dan Sunnah yang memuat sifat, cara memahami dalil Quran dan Sunnah yang menceritakan nama dan sifat Allah. Maka ada empat kaidah yang akan dibahas. Yang pertama adalah alat itu eh, dalil-dalil yang ditetapkan dengannya nama Allah Taala dan sifatnya hanyalah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kewajiban kita terhadap dalil Quran dan Sunnah adalah memperlakukannya sebagaimana makna bahirnya, tidak menyelewengkan dan tidak menyelewengkannya terutama dari dalil sifat karena tidak ada ruang bagi rakyu bagi akal dalamnya kemudian dalil e, makna bahir dari dalil sifat itu kita ketahui dari satu sisi tidak kita ketahui dari sisi yang lain Kemudian yang dimaksud dengan makna zahir adalah mayatabadaru minha ila zihni. Apa yang cepat tertangkap, apa yang langsung tertangkap dalam benak orang Arab ketika membacanya. Minan ma'ani makna. Makna yang langsung tertangkap pada benak orang Arab ketika membacanya. Sehingga yang namanya makna zahir itu berbeda-beda tergantung siap, tergantung konteks wa mayudafu ilaihi minal kalam dan kepada siapakah perkataan tersebut dinisbatkan maka makna zahir itu bukan makna literal bukan makna mufoda bukan makna kosakata sebagian peranggapan beranggapan biasanya Ya, yang dimaksud dengan makna zahir itu makna literal, makna kosakata. Tidak benar, bukan demikian yang dimaksud dengan makna zahir. Makna zahir adalah mayatabadaru. Ya. Minha ila zihni minal ma'ani. yang makna pesan ya, yang e, langsung tertangkap dalam benak orang yang membaca satu teks. Kemudian pada faedah yang pertama tasqutu biha asmaullah taala sifatuhu wa sifatuhu fala tasqutu bi ghairihima wajaba nafyuhu ma'a isbati ma'a isbati kamaru jiddihi wa ma yurid yarid wa yarid isbatuhu wa la nafyuhu fihi wa tawaqifu tawaqqufu wa fala yusbatu wala yunfa Nah, e, kaitan yang pertama dalil yang digunakan untuk menetapkan adanya nama dan sifat Allah hanyalah kitabullah taala Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Allah dan sifat Allah tidaklah ditetapkan dengan selain Quran dan Sunnah. Wa ala hada maka berdasarkan keterangan ini maka semua sama warada maka apa yang datang ya, mindalika fil kitab wa sunnah mindalika tentang nama dan sifat eh, maka apa yang datang isbatu penetapannya bagi Allah Ta'ala menjadikan eh, dari nama dan sifat dalam dan Quran dan Sunnah wajib maka wajib ditetapkan. Maka semua nama dan sifat yang berdalil dan dalilnya ada dalam Quran dan Sunnah wajib ditetapkan. Dan segala nama dan sifat ya wajib berdalil namun dalil mengatakan meniadakan sifat tersebut bagi Allah maka wajib kita imani bahasanya Allah tidak punya sifat semacam itu. Namun diiringi keyakinan bahasanya Allah memiliki sifat sempurna yang kebalikan dari sifat yang Allah tiadakan. Allah tidak zalim karena dia adalah zat yang maha adil dan seterusnya. Adapun nama dan sifat yang tidaklah berdalil, tidak terdapat dalil yang menetapkannya ataupun meniadakannya, maka kewajiban kita adalah tawakuf nah, kewajiban kita adalah tawakuf untuk lafadznya kewajiban kita untuk lafadz nama dan sifat tersebut adalah tawakuf tidak ditetapkan dan tidak diingkari artinya layusbat tidak ditetapkan dan tidak diingkari karena tidak adanya dalil yang menetapkan ataupun mengingkarinya. Adapun itu kewajiban terhadap lafaznya, terhadap istilahnya, terhadap kosakatanya, ataupun terhadap maknanya nanti akan dijelaskan. Iman. atau latus satu pendapat latus satu bicaratin yusbat yusbata ismun Ini adalah penegasan dari penulis bahasanya nama Allah Arab e, nama dan sifat Allah Jalla wa tidaklah ditetapkan dengan semata-mata logika namun harus dengan nas dan dalil dan dalil yang wajib untuk ya, atas limulah kita pasrah ya, menerimanya kita pasrah kepadanya dan menerimanya ya. wa ala dan tidaklah ditetapkan satupun nama bagi Allah dan tidaklah satupun sifat bagi Allah dengan selainnya adalah ayu tanzil ayu jamak dari ayat ayu tanzil dari bagaimana nama tafsir surat atau eh, tafsir atau bari eh, namanya adalah uh, eh, nama nama kasar atau dari menekan fi ayi tanzil nah, fi ayi tanzil dan uh, wasahih sunnah Nabi dan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis menambahi penegasan menambahi penegasan ketahuan tersebut dan menguatkan jalan yang benar tentang masalah ini dengan menyebutkan metode yang benar dan jalan yang benar yang wajib ditempuh oleh seorang muslim terhadap nama Allah dan sifatnya berkaitan dengan masalah menetapkan nama dan sifat atau meniadakan nama dan sifat cara yang benar e, terhadap nama dan sifat Allah itu bisa kita ya yatamassal tergambar pada tiga poin dan pertama adalah menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah sendiri atau ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala hakikatihi bagaimana makna sebenarnya bukan makna majas namun makna hakiki kemudian meniadakan nama dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya atau ditiadakan oleh Nya Shallallahu Alaihi Wasallam telah lewat contoh-contoh untuk hal ini namun untuk khusus untuk poin yang kedua samping kita meniadakan apa Allah yang diadakan, kita meyakini bahasanya Allah memiliki sifat sempurna, kebalikan dari sifat yang Allah diadakan. Maka saya kota seluruh penjelasannya telah lewat. Yang ketiga adalah jika seorang muslim mengetahui satu sifat yang digunakan yang ditetapkan eh, musifah billah yang dikatakan oleh sebagian orang sebagai sifat Allah namun sifat ini tidak terdapat dalilnya dalam Quran dan Sunnah, maka seorang Muslim hiala terhadap sifat ini memiliki dua sikap. Pertama sikap terhadap lafadznya dan yang kedua sikap terhadap maknanya. Adapun sikap terhadap lafaz maka tidak ditetapkan tidak pula diingkari karena orang yang menetapkan sifat tersebut menetapkan sifat dari kreasi dirinya sendiri ini dari sisi lafaz. pun dari sisi makna maka perlu dirinci bagaimana akan datang rinciannya. Bagaimana akan datang rinciannya. Bibit. Fayufassalu Fa'in urida Fa'in urida bihi hakun Yaliku billahi billahi ta'ala fahuwa maqbulun wa in bihi ma'nan la yaliku billahi azza wa jalla wajaba radduhu fa mimma ta'ala fa kullu ismun min asma'illahi ta'ala dalalatun dalalatan dalalatan au tadomanun atau tadammuni dalalatat mutab eh, mutabaqatin dalalatan mutaqabatin atau tadammunin atau iltizamin wa minhu wa minhu kullu sifatin dala 'alaiha fi'lun min af'alihi kal istiwa'i 'ala al-'arsy wa tanzih wa nuzuli wa nuzuli ila sama'i dunya wal maji'i lil, lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamati wa nahwi dzalika min af'alihi allati la tahsa anwa uha fatlan an afrod an afrodiha wa wa yaf'alullahu ma yasha wa minhu al wajhu wal ainanu wal ainani wal yadani wa nafsuha wa minhu wa minhul kalamu wal masyiatu wal iradatu bi maiha al kauni wa syar'i wal kauniyatu bi ma'nal masyiati wa syar'iyatu bi ma'nal mahabbati wa minhu ar-ridha wa minhu ridha wa minhu ridha wal mahabbatu wal mahabbati wal mahabbati wal ghadabi wal karahati wa nah Kemudian e, eh, pun sikap terhadap makna maka ada pun maknanya maka perlu dirinci. Maka jika yang diinginkan dengan makna tersebut adalah makna yang benar yang layak bagi Allah, maka makna tersebut makna yang bisa diterima. Dan jika yang dimaksudkan dengan e, sifat tadi adalah makna yang tidak layak bagi Allah Jalla wa ala, maka wajib untuk ditolak. Pemimah warada isbatuhu dan diantara sifat yang berdalil ya, jika ditetapkan diyakini untuk Allah berdalil kali itu satu hal yang ditetapkan untuk Allah Taala ada semua sifat yang dalam alaiha ismun min asma'illah yang ditunjukkan yang dikandung <clears throat> oleh ya, termuat dalam nama Allah boleh jadi uh, ditunjukkan oleh nama Allah dengan dalalah mutabaqah, dalalah tatamun atau dalalah iltizam yang ketiga dalalah ini telah kita bahas di lembar-lembar yang lewat. Demikian pula eh, semua sifat yang ini bisa kita simpulkan dari fiil dan eh, dari perbuatan Allah macam berada di atas ars turun ke langit dunia datang untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat dan perbuatan-perbuatan Allah yang lain dan perbuatan Allah itu tidak bisa dihitung jenisnya apalagi satuannya maka Allah memberi rezeki itu nau memberikan rezeki kepada si A memberi rezeki kepada si B rezeki pada cici nah, itu namanya satuannya satuan perbuatan Allah Allah memberikan rezeki pada Muhammad Allah memberikan rezeki pada si Zaid Allah memberikan rezeki pada Amr satuannya maka dikatakan jenis perbuatan Allah tidak bisa dihitung apalagi ini satuan satuannya rinciannya karena Allah ya Allahumma yasha Allah melakukan apa yang dia kehendaki di antara sifat yang memang benar-benar untuk Allah adalah memiliki wajah, dua mata, dua tangan dan seterusnya. Di antara sifat Allah adalah berbicara dan berkehendak. Wal memiliki kehendak, wal iradah memiliki kehendak. Dan untuk iradah itu ada dua macam, iradah kauni dan iradah syar'i. Iradah kauniyah itu semakna dengan masyia dan iradah syariah sama dengan cinta. Di antara sifat Allah adalah ridho, mencintai, marah, benci dan seterusnya. Dan ini. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا الذي قرره الشيخ واجب ولا يستدعي ولا يستدعي التعليق ولا يستدعي التعليق لأنه قد تقر قد تكرر قد تكرر الإرادة توضيح توضيح الإرادة بقسم بقسم القسميها في قسميها الكوني والقدر الكوني القدري والشرعي الد- الديني فالإرادة الكوني القد- كونية القدرية فالإرادة الكونية القد- Qadariyatu qadariyatu alladhi yadharu li min jalali min khilali min hilali tatatbu'in nususi tatatbu'in nususi tatatbu'in nususi wa ma fahimtuhu min kalami ahli ilmi ahli ilmi anal iradatu anal iradatal iradatal kauniyata hiya ma yajri fil kauni min ah min ahdasi ahdasin min ahdasin aw hawa aw hawadasin aw hawadisa aw aw hawadita wa ilmillahi wifqa ilmillahi wifqa ilmillahi biha wa kitabihi laha wa kitabatihi laha wa kitabatihi laha fil lawfi fil lawfil mahfuzi wa hadhihi wa hadhihi muradifa yatadammanu amrahu amra yadkhulu ma yatadammanu amrahu wa nahi wa nahihi wa nahyahu wa nahyahu wa muradifatun li mahabbatihi fama amara bihi al ibadi al ya ibad al ibada al ibada uh, ahabba minhum ahabba minhum fi'luhu fi'lahu fi'lahu wa man anhu ahabba minhum tarkuhu tarkahu fafi'lul ma'murati wa tarkul man wa tarkul manhiyat manhiyati imtithalan wa talabal qurbati wa talabal qurbati inda subhanahu wa ta'ala wa ain ainu wa ainu ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala min indihi min abdihi min abdihi alaihi inilah ya, apa yang dijelaskan oleh penulis Semua yang sudah jelas tidak memerlukan taklif catatan karena ini adalah penjelasan yang telah berulang kali dan seulang kalinya penjelasan ini untuk memberikan tambahan penekanan namun aku berpandangan untuk ingin memperjelas dua macam iroda iroda kauni kodari dan iroda syar'i dini maka iroda kauniyah qadariyah ya, ala li yang nampak bagiku melalui penelusuran terhadap berbagai dalil dan apa yang aku pahami dari perkataan para ulama pengertian irodah kauniyah adalah apa yang terjadi di alam di jagat raya berupa berbagai kejadian ahwadis atau peristiwa yang itu semua terjadi mencocoki ilmu Allah sesuai dengan ilmu Allah dan sesuai dengan catatan Allah untuknya di lahil mahfuz. Nah, irada ini sama dengan masyiah. Kehendak. Adapun irada ini diniyah maka maknanya adalah semua yang semua muatan perintah dan larangan Allah. Atau semua hal yang diperintah dan dilarang oleh Allah. Ini adalah sinonim dengan mahabbah. Maka semua yang Allah perintahkan pada para hamba untuk melakukannya artinya Allah menginginkan dan mencintai perbuatan tersebut dilakukan hamba. Dan semua yang apa Allah yang Allah larang maka artinya Allah mencintai e, ditinggalkannya perbuatan tersebut oleh para hamba. Maka mengerjakan hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang karena karena taat atau kurba dan karena ingin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang eh, Allah cintai eh, untuk dilakukan oleh hamba-hambanya dan itulah eh, perkara yang Allah janjikan pahala dan pahala bagi siapa saja yang melakukannya maka iradah kauniyah qadariyah itu bisa kita simpulkan sama dengan takdir dan itulah sesuatu yang pasti terjadi di Jakarta Raya. Roda uh, syariah sama dengan syariat. Semua apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Good. Sinatu hal nusbitu lillahi ta'ala jihatan lafzul jihati mata bata min annallaha ta'ala wa amma ma'nahu fa imma ayyurab ayyurab jihatu suflin li'uluwillahi ta'ala asabiti li'uluwillahi ta'ala sabiti antara contoh sifat yang berdalil, namun uh, uh, uh, sifat yang ada dalilnya namun dalil tersebut meniadakan sifat tadi untuk Allah Taala. Litifai karena memang sifat tersebut tidak ada pada Allah dan yang ada adalah sifat sempurna yang merupakan kebalikannya. Maka di antara sifat yang Allah diadakan dari dirinya adalah mati tidur ngantuk tidak berdaya iya capek eh, zalim lalai dalam pengertian tidak mengetahui perbuatan hamba-hambanya memiliki e, semisal atau sebanding dan semacam itu dan contoh sifat yang tidak ada dalil menetapkannya dan tidak ada dalil meniadakan yang adalah kata-kata jihad arah. Maka jika ada orang yang bertanya, apakah Allah itu punya arah? Maka kita katakan yang namanya arah itu tidak terdapat dalilnya dalam Quran dan Sunnah, baik dalil yang menetapkan ataupun dalil yang mengingkari. Sehingga kita yurni cukup kita tidak membutuhkan kata-kata jihad dan kita merasa cukup dengan sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah mengatakan bahasanya Allah itu fisma. Maka ini berdalil di Quran di surat al Amin Amintum man fisma, man fisma. Dalam hadis, Ain Allah fisma. Di atasnya langit. Adapun maknanya, adapun makna dari e, Allah memiliki arah, maka kita minta rincian. Maka jika yang dimaksudkan dengan arah itu artinya Allah di bawah, maka boleh jadi maknanya Allah itu di bawah. Boleh jadi Allah itu di atas, namun zat Allah tak tutupi makhluk. Kalau dalam bahasa kita, ya, di dalam langit itu tutup langit. Atau maknanya adalah memiliki arah arah atas, Allah berada di atas sana dan tidak ada satupun makhluk yang menutupinya. Maka makna yang pertama Allah itu di bawah, maka ini makna yang tidak benar karena ini bertolak belakang dengan sifat Allah, bahkan sifat eh, subudiyah, bukan hanya sifat, bukan sifat fi'liyah. Di antara sifat dia adalah al-ulu. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Yang dalil kalau Allah itu aliyun di atas sana, di atas seluruh makhluknya ada lima dalil. Dalil dari Quran, sunnah, akal sehat, fitrah dan ijma'. Makna yang kedua juga batil yaitu Allah berada di atas namun tertutup makhluk. Dan ada makhluk yang menutupi Allah. Allah terkepung. Dan Allah terkepung makhluk. Allah di dalam langit. Maka ini batil karena Allah Ta'ala terlalu besar untuk bisa ditutupi oleh satupun makhluknya. Yang ketiga adalah kemungkinan makna yang ketiga itulah yang benar. Bahasanya Allah adalah zat yang Aliyun dat yang maha tinggi artinya dat Allah di atas seluruh makhluknya dan tidak ada satupun makhluk yang menutupi zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala di luar dunia makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala di luar jagat raya. Tidak ada satupun makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berada di luar jagat raya. ويروي الغليلة يشفي العليل ويروي الغليلة Nah, ini adalah eh, penjelasan ini atau eh, hak tafsilu dalam rincian ini terdapat jawaban dan bantahan terhadap orang yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan diberi contoh satu istilah yaitu jihad. Apakah Allah punya arah? Dan jawabannya ada jawabannya yashfil alila menyembuhkan orang yang sakit, yarbil ghalila menghilangkan dahaganya orang yang dahaga. Dan Rizya dari penulis ini memuat dua poin berkaitan dengan jawaban apakah Allah memiliki arah. Yang pertama penjelasan bahasanya eh, kata-kata arah itu apakah Allah punya arah itu tidak berdalil dalam Quran dan Sunnah. Ini dilihat dari sisi ini, lafadznya. Dan, da, dan kita tidak membutuhkan kata-kata Allah. kita sudah merasa cukup dengan e, sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah, yaitu istiwa berada di atas ar, ulu berada uh, eh, berada di atas sana, di atas seluruh makhluknya atau Allah di atasnya langit. Maka dalam perkataan proses ini terdapat ya, isyarat uh, apa yang wajib kita yakini berkaitan dengan sifat Allah secara umum dan semua hukum-hukum syariat secara lebih umum lagi yaitu hendaknya kita berkeyakinan anak kita bersunah kunyah karena fil kitab dan itu hunyatan. Kita sudah merasa cukup dengan ajaran kita dan sunnah. Nah, jika kita punya prinsip ini, merasa cukup dengan ajaran kita dan sunnah, maka prinsip ini menutup jalan munculnya berbagai bid'ah dan perkara mengada-ada dalam agama. Maka e, wajib atas seorang muslim hendaklah e, ketika dia mencari hukum maka yang diajar adalah hukum yang berdalil Quran dan sunnah sahihah. Maka hal ini mencocoki satu kaidah baku yang ada dalam ilmu usul fikih. Bahasanya hukum asal ibadat adalah terlarang kecuali berdalil dan yang dimaksud hadar itu sama dengan mana terlarang. Maka siapa yang ingin mengajak orang untuk melakukan suatu ibadah Namun ini, wah, ini bukan kaidah usul fikih, ya, kaidah fikih. Ini tepat adalah kaidah fikih, bukan kaidah usul namun fikih. Siapa yang mengajak manusia kepada ibadah yang tidak mereka kenal sebelumnya, maka wajib atasnya untuk e, mendasar e, mendasarinya dengan dalil yang tegas dari Quran atau dalil yang sahih dari Sunnah. Maka jika dia punya itu, maka kita terima. Jika tidak, maka perkataannya tidak bisa kita terima. Dan poin yang kedua dari jawaban yang disampaikan oleh penulis adalah huwa uh, eh, huwa ibaraton adalah taujih soal memberikan uh, arahan terhadap pertanyaan. Wadalika asu'al, yaitu dengan cara bertanya. Ayo kal masalan, misalnya kita katakan apa yang Anda maksudkan dengan arah yang Anda inginkan untuk menjadi e, sifat bagi Allah. Ya hada wahai fulan, apa yang Anda inginkan? Maka kemudian Anda katakan, lalu kita katakan apakah eh, eh, apakah Allah itu memiliki arah? Maka perkataan Anda ini tidak lepas dari satu dari tiga kemungkinan. Yang dimaksudkan adalah Allah itu berada di bawah, Allah itu berada di atas namun tertutup dan terkepung oleh makhluk atau berada di atas di atas namun tidak ada satupun makhluk yang mengepung dan meliputinya. Nah, maka tiga kemungkinan makna ini tidaklah seluruhnya benar. Bahkan yang benar cuma satu kemungkinan makna saja. Karena satu kemungkinan makna itulah ya berdalil Quran, Sunnah dan Ijma. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana, di atasnya langit, berada di atas ars. Dan para, para imam, para ulama telah sepakat bahasanya Allah Ta'ala laisa halat bitasdid telah menempel pada satupun makhluknya. Walau wahalun fi min khalqihi. Tidaklah pula dia bertempat pada satupun makhluknya karena zat Allah itu terpisah dengan zat makhluk. Inilah makna yang benar, itulah makna kemungkinan makna yang ketiga. Adapun dua makna yang lain, maka keduanya tidak benar karena dua kemungkinan makna tersebut bertentangan dengan berbagai dalil Quran dan Sunnah yang sangat banyak atau parah. dan bertentangan dengan ijma bahasanya Allah berada di atasnya langit di atasnya arsh bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh maka arah bawah di tanah yutanazahullahu an mustahil tersucikan Allah darinya dan uh, Allah memiliki arah, namun di arah tersebut Allah dikepung oleh makhluknya, ditutup oleh makhluknya, demikian juga adalah arah yang mustahil, e, satu hal yang Allah tersucikan darinya. Fabana maka jelaslah berdasarkan dalil yang kata'i benarnya apa isi kandungan Quran dan Sunnah dan ijma, Bahasanya Allah di atasnya langit dan bahasanya tidak ada satupun makhluk yang meliputi zat Allah. Walam yahilla fi syai'un min khalqi. Dan Allah tidaklah bertempat pada satupun zat makhluknya. Demikian Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillah alamin subhanallahi